Kullaman sami'ta kalamah. Setiap orang yang kamu dengarkan ucapannya. Min ahli zamanika khasah. Dari orang-orang yang ada di zamanmu secara khusus. Perhatikan ucapan semua orang yang berbicara pada masamu ini. Belum menasihatkan fala ta'jalanna, sungguh-sungguh kamu jangan terburu-buru. Wala tadkhulanna fi syai'in min dan sungguh-sungguh kamu jangan masuk pada sesuatu pun dari orang dari ucapan orang-orang tadi. Hatta tas'ala wa tandur hingga engkau bertanya dan engkau melihat Hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi? Apakah telah berbicara dengan ucapan itu seseorang dari para sahabat nabi? radhiyallahu anhum wa sallallahu alaihi wasallam au ahadun al ulama apakah ada seseorang dari kalangan para ulama kita yang berbicara dengan itu fa in asabta fihi atharan anhum kalau kamu mendapati pada masalah itu asar dari mereka, fata bih. Maka pegangilah asar itu, pegangilah keterangan sahabat tadi, pegangilah keterangan para ulama tadi. Wala tujawiz syai'in. Kamu jangan melaluinya, jangan melampauinya karena sesuatu. Wala takhtara alaihi syai'a dan kamu jangan memilih sesuatu yang lain atas asar tadi. Sebab fatas finar kamu nanti akan tersungkur, jatuh dalam api neraka. Karena di sini al barbahari rahimahullah memberikan nasihat kepada kita. Setelah beliau menjelaskan kepada kita prinsip alusunati wal Jamaah Kembali kepada Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf. Setelah beliau mentahdir, memberikan peringatan kepada kita tentang bahaya bid'ah. Maka belum memberikan nasihat di sini. Nasihatnya ialah at-ta'anni wa tathabbut fi umuriddin. Upaya ta'anni, tidak terburu-buru. Tidak tergesa-gesa. Mempertimbangkan segala sesuatunya. Dan tersebut dalam semua perkara-perkara agama. Dalam semua perkara-perkara agama. Barakallahu fikum. Sehingga ketika kamu melihat atau mendengar seseorang yang ceramah agama, jangan langsung percaya walaupun dia orang yang fasih, orang yang fasih bahasanya. Walaupun dia seseorang yang pandai berbicara. Orator, pencerama ulung, menyentuh hati, dan segala macamnya. Jangan langsung percaya. Tasabut dulu, cek dulu. Ta'ani, jangan terburu-buru lakukan tahapan yang disebutkan oleh Al-Barbahari rahimahullah. Tahapannya ialah hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah telah berbicara dalam bab itu seseorang dari para sahabat? Ini wasiatun azimah. Wasiat yang sangat agung yang sangat mulia barakallahu fikum. Menilai segala sesuatu dengan pemahaman para sahabat. Prinsip kita ya khonafidin azakumullah yang namanya al-haq ialah al-kitab was sunnah. Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Tahapannya. Dicek dulu. Apakah ucapan ini, penjelasan ini ada dalilnya Al-Qur'an was sunnah ataukah tidak? Atau apakah ada dalilnya dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tidak ada, jangan digubris, jangan kamu toleh, walaupun yang mengucapkannya ahli e, pidato, fasih bahasanya, urayan urayan dia memukau, menyentuh hati dan segala macamnya, jangan dikubris. Sebab tidak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah atau salah satunya. Kalau ada, ada Ustaz. Dia membawakan ayat, dia membawakan hadis. Ada tahapan yang kedua. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu Apakah itu disampaikan, diucapkan, difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in atau tidak? Quran dan sunnah yang dia sampaikan dengan pemahaman siapa? Itu tahapan yang kedua. Kalau dia menyampaikan Quran dan sunnah atau salah satunya dengan pemahaman para sahabat atau salah satu dari para sahabat, pemahaman salaf, terima. Itu al-haq. Barakallahu fikum. Itu al-haq. Tetapi kalau dia menyampaikan Quran dan Sunnah atau salah satunya dengan tanpa pemahaman salaf, tolak. Itu bukan al-haq. Al-haq al-kitab wa sunnah wa makana alaihi salaful ummah. Faham tuh, ikhwan? Itu tahapan-tahapannya. Sehingga jangan mudah percaya, jangan gampang percaya dalam urusan-urusan agama sampai ada dalilnya, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Terkhusus di dalam masalah al-umur al-mustajaddah. Ini pembahasan berikutnya. Terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya kontemporer. Al-umur al mustajadda, Perkara-perkara kontemporer, kekinian. Juga demikian. Dengan tahapan yang sama. Apakah ada nasu Quran sunnah? Atau salah satunya ataukah tidak? Kalau ada, tayyib. Apakah ada pemahaman salaf di dalamnya? Kalau ada, zain. Sebagaimana diterangkan tadi. Yang jadi masalah barakallahu fikum adalah masalah-masalah mustajaddah tadi. Masalah kontempor tadi tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW, dan tidak ada keterangan dari para sahabat. Maka di situ ada nasihat dari Al-Barbahari rahimahullah. Poin yang kedua, au ahadun minal ulama Apakah ada salah seorang dari ulama kita, ulama sunnah yang berbicara masalah itu? Apakah ada fatwa para ulama? Apakah ada penjelasan para ulama tentang masalah itu? Kalau ada, pegangi fatwa ulama tadi. Kalau tidak ada, maka jangan sekali-kali menerima sesuatu yang tidak ada nas Quran wala sunnah, wala pemahaman salaf, wala keterangan seseorang pun dari para ulama. Ini termasuk gharib, perkara yang aneh barakallahu fikum. Itu tahapan-tahapannya. Ini wasiatun azimah barakallahu fik. Wasiat ini khanafitina azakumullah semakin ditekankan ketika pada suatu masa yang di situ ada kasratul fitan. Banyak sekali fitnah-fitnah di tengah-tengah umat. Yang kedua padanya ada kasratul bid'ah. Banyaknya kebid'ahan-kebid'ahan di tengah-tengah umat. Kemudian yang berikutnya kasratul inhirafat. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan pada umat. Dan yang keempat kasratu man takallama Banyaknya orang-orang yang berbicara tentang agama ini. pihakin au bibatil au bihima. Banyak yang bicara masalah agama. Ada yang dengan hak, ada yang dengan cara yang batil, ada yang hak wal batil sekalian. Kalau kondisinya demikian keadaannya barakallahu fikum maka sangat-sangat ditekankan wasiat tadi. Jangan terburu-buru menerima ucapan seseorang Jangan langsung masuk pada ucapan seseorang sampai kamu cek tasabut dan ta'anni dengan tahapan-tahapan tadi. Quran, sunnah, pemahaman para sahabat atau fatwa dari para ulama kita. Kalau tidak ada, jangan kamu gubris sedikit pun barakallahu Naam. Hada wadih. Khana fitina azakumullah. Al-Imamul Barbahari rahimahullah menyampaikan kalimat ini pada masa beliau. Beliau adalah murid-muridnya Imam Ahmad. Kata ya, Jadi Yang, yang dibahas kemarin. Beliau adalah murid-murid Imam Ahmad. Masih pada masa-masa mutakadimin. Beliau saja wafatnya kapan ya kawan kemarin disebutkan? Hmm. Wafatnya tahun 200 200 200 329 mutakadimin itu di masanya beliau alimamul barbahari rahimahullah ta'ala. Lalu bagaimana kiranya dengan zaman kita sekarang ini? Zaman ini zaman yang sangat jauh dari salaf. Sangat jauh dari masa-masa kenabian. Para ulama-ulama sunnah di zaman sekarang tidak sebanyak pada masa lalu. Zaman kita penuh dengan kerusakan, penuh dengan fitnah, penuh dengan perpecahan, penyimpangan, syubhat, syahwat. Zaman yang muncul padanya al-jahl dan sedikit padanya ilmu. Maka pada masa-masa kita sekarang ini barakallahu fikum betul-betul harus lebih selektif. Harus lebih hati-hati dalam urusan agama kita barakallahu fikum. Tidak semua orang yang berbicara kita kita benarkan, tidak semua orang yang menyampaikan kita terima. Harus dicek dengan tahapan-tahapan tadi barakallahu fikum. Hada muhim. Prinsip yang disebutkan oleh Al-Barbahari ini sangatlah penting. Belum mengatakan hatta tas'al hingga engkau bertanya. Bertanya kepada para ulama was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak mendapati, kalau kamu tidak mengetahui. Watambur, kamu melihat, kamu pelajari, kamu kaji, kamu cermati. Apakah ada bimbingan Quran Sunnah dengan pemahaman salaf dalam hal itu atau tidak? Dari sini khonafidina azakumullah ada prinsip yang pertama at-tasabbutu fil akhbar. Tasabbut dalam menerima berita. Jangan kamu menerima berita kecuali dari orang-orang yang jujur. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik dengan sebuah berita, maka tabayunlah. Antusibu qauman bijahalah. Kamu nanti akan menilai atau menghukumi suatu kaum dengan kejahilan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kamu nanti akan menyesal atas apa yang kamu telah kerjakan. Khabarnya orang fasik ditabayun. Khabarnya orang yang sadik diterima. Khobarnya orang yang kafir ditolak. Itu hukum asalnya barakallahu fikum. Sehingga ada sebutil fil akhbar. Cek dalam urusan berita. Jangan menerima berita kecuali dari orang-orang yang sadiqun, yang jujur. Yang kedua barakallahu fikum ialah uh, at-tatsabbut fi talaqil ilm. Tasabbut di dalam menerima ilmu. Prinsipnya seperti yang disebutkan oleh Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, "Inna hadhal ilma din." Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadhal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Tasabbut fi talakil ilm. Al-amru perkara yang ketiga barakallahu fikum. At-ta'anni fi qabuli qawli rajul. Qawli ahad. Harus ta'anni. Ta'anni tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Penuh perhitungan di dalam menerima ucapan seseorang dalam menerima ucapan seseorang. Prinsipnya seperti yang diterangkan tadi oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ucapan tadi sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah atau Quran atau sunnah dengan pemahaman salaf. Dengan pemahaman salaf. Atau kalau urusan kontemporer ada fatwa ulama rabbaniyin, ulama usunnah padanya. Ini babun azim perkara yang sangat mulia barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam syarahnya terkait dengan masalah ini belum menyatakan wa min ma'rifatil muallif liwaqi'ihimul musyriqah ومن معرفة المؤلف لواقعهم المشرق حذر من دخول المسلم السني في شيء مما يسمعه من أهل زمانه حتى يسأل أهل العلم ويتأمل ويبحث فإذا تبين له أن هذا القول قد قال به الصحابة أو يدل عليه نص من كتاب الله wa sunnati rasulih akhadha bihi. Kata beliau Syekh Rabi bin Hadi termasuk daripada pengetahuan muallif yani al-Barbahari pengetahuan muallif tentang kenyataan yang bersinar di kalangan para sahabat kondisi real kondisi nyata yang sangat bersinar di kalangan para sahabat. Di situ muallif Al-Barbahari memperingatkan seseorang muslim yang sunni masuk pada sesuatu yang dia dengarkan dari orang-orang sezaman dengan dia hingga bertanya kepada para ulama mencermati dan membahas apabila telah jelas bagi dia bahwasanya ucapan itu telah disampaikan oleh para sahabat atau ditunjukkan oleh dalil Quran dan sunnah Rasul, maka dia ambil. Belum mengatakan setelah itu. Wa illam yajid syai'an min dhalik. Wa illam yajid syai'an min dhalik. Falyakhudh hidrahu من هذا الكلام الغريب الذي لا دليل عليه فليأخذ حذره من هذا الكلام الغريب الذي لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنه wala min fiqhi sahabah wala min fiqhi ahadin minhum belum menjelaskan apabila dia tidak mendapati sesuatu pun daripadanya hendaklah dia mewaspadai berhati-hati dari ucapan yang aneh ini ucapan yang tidak ada dalilnya tidak ada nas Quran, tidak ada nas sunnah, tidak ada pemahaman sahabat, tidak ada pula pemahaman salah satu dari para sahabat. Hati-hati. Ketika jelas bagi dia ucapan itu ada dalilnya, Quran, sunnah dengan pemahaman salaf ambil. Kalau tidak, hati-hati dari ucapan tadi. Tidak ada nas Quran, wala sunnah, wala pemahaman sahabat, wala pemahaman seseorang sahabat, wala fatwa ulama yang mu'tabar ulama sunnah jangan diambil waspadai belum mengatakan eh, ikhwan setelah itu wa hadzal miqyas hadza huwa syahid wa hadzal miqyas yanbaghi ay yakuna 'inda sahih bidinihi likulli kalam wa hadzal miqyas yanbaghi ay yakuna 'inda as-sahih bidinihi likulli kalam walau sadara min kibaril ulama wahadal miqyas maka tolak ukur ini ya ikhwan barometer ini seharusnya ada pada seseorang yang bakhil dengan agamanya sahih sahih bidini harus ada pada seseorang yang bakhil dengan agamanya. Artinya orang yang sangat-sangat perhatian dengan agamanya. Harus dia miliki itu. Dalam menghadapi semua ucapan. Walaupun ucapan itu munculnya dari kibarul ulama. Lihat apa kata Nasul Quran Sunnah dengan pemahaman salaf ataukah tidak. Ada, terima. Sami'na Tidak ada, maka jangan kamu terima. Barakallahu fikum. Itu mikyas, tolak ukur yang harus ada pada masing-masing orang yang betul-betul memperhatikan agamanya. Barakallahu fiik. Terutama di zaman sekarang ini, terlalu banyak dakwah-dakwah, seruan-seruan, ajakan-ajakan. Maka dicek terlebih dahulu, jangan terpana dengan penampilan bahir, jangan terpana dengan ucapan-ucapan yang manis, jangan terpana dengan ucapan-ucapan yang memukau, yang menjadi ibrah bukan kalam tapi yang menjadi ibrah adalah al-haq barakallahu fikum hadha huwa ini prinsip kita ya fanafitina azakumullah sehingga ketika antum mendengar adanya fikrah jadidah pemahaman baru yang dimunculkan di zaman antum sekarang ini jangan langsung <laughs> saja Jangan langsung percaya. Tapi dicek dulu kebenarannya. Dicek dulu kebenarannya. Barakallahu fikum. Terutama di zaman sekarang ini khanafitina azakumullah. Barakallahu fikum. Dan contohnya sangat banyak di zaman sekarang khanafitina azakumullah hal-hal yang harus diklarifikasi, hal-hal yang harus dicek kembali kebenarannya Fallahul musta'an. Al-muhim itu prinsip kita seperti yang diuraikan tadi. Kemudian Al-Imamul Barbahari rahimahullah menyatakan fa in asabta fihi syai'an anhum fatamassak bih. Kalau kamu mendapati pada ucapan tadi, pada masalah tadi, asar dari mereka para sahabat, pegangi kuat-kuat. Kalau kamu mendapati pendapat ini, ucapan ini ada dalilnya Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tamassak bih. Pegangi kuat-kuat. Barakallahu fikum. Wala tujawizhu Jangan sampai engkau melampauinya karena sesuatu apapun. Jangan kamu tinggalkan al-haq itu karena ra'yu kamu semata. Jangan kamu tinggalkan al-haq itu karena kias. Menggunakan kias-kias yang batil. Jangan pula kamu tinggalkan al-haq itu dikarenakan syekh. Pendapat syekh tertentu. Jangan pula karena hawa nafsu. Atau urusan duniawi. Atau yang lain-lainnya. Jangan. Kalau sudah jelas bagi kamu al-haq. Datangnya dari para sahabat. Pegang yang kuat. Pegang yang kuat. Dan kamu jangan melampaui hal tersebut dikarenakan alasan-alasan yang lain. Dan wala takhtar alaihi syai'a. Kamu jangan memilih perkara yang lain pada al-haq tadi. Kalau sudah ada al-haq pegangi, jangan milih-milih yang lain. Jangan kamu memilih ideologi orang barat, jangan kamu memilih ideologi orang timur, jangan kamu memilih ideologi orang utara selatan, Jangan pilih yang lain. Pegangi al-haq tadi dengan kuat barakallahu fikum. Itu prinsipnya kita ya Dan kalau sampai kamu menyimpang daripadanya, kalau kamu sampai memilih perkara yang lainnya, belum mengatakan fatas finar. Kamu nanti akan eh, terjerembab masuk dalam api neraka barakallahu fikum. Kenapa ya, kawan? Dikarenakan dia berpaling dari al-haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan kepada kita anjuran untuk berpegang dengan al-haq ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an dalam kata engkau bersatu di atasnya wala tafarraqu dan jangan berpecah belah. Ya, tisambil kita di sunnah. Jika Rasulullah SAW menyatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ Siapa sesuatu di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Maka ketika itu hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggal. Tamassaku biha. Pegangi al-haq ini, pegangi sunnahku tadi dengan kuat. Wa'adu 'alaiha binawajid dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Perintah untuk tamasuk bis sunnah. Perintah untuk tamasuk bil haq. Kencang ya, Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun ikuti yang Allah turunkan kepada kalian wahyu Quran sunnah ikuti ini dan kamu jangan mengikuti yang selain itu sebagai wali-wali amat sedikit kamu mau ingat jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Ini kata Allah jalanku yang lurus, siratal mustaqim, ikuti ia dan jangan mengikuti jalan-jalan pendek kecil-kecil yang menyimpang itu sebab akan mencerai berikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Kalau kamu sudah mendapati dari mereka para sahabat, asar dari para sahabat pegangi yang kuat. Tamassak bihi, i'tisam bihi, Al-ittiba' mengikutinya ittiba'uh dan jangan melampauinya. Jangan pula memilih perkara yang lainnya barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi yang menjelaskan kewajiban kaum mukminin untuk menerima al-haq ini dan tidak boleh memilih yang lain. Di Al-Ahzab Allah menyatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min أمره Tidak boleh bagi seorang mukmin lelaki dan mukmin wanita apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara tidak boleh bagi mereka punya pilihan yang lain dari perkara tersebut. Tidak boleh. Harus al-haq, al-kitab, wa sunnah dengan pemahaman salaf ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu yang kamu pegangi. Jangan jangan memilih yang lain barakallahu fikum. Nah, ya ikhwan, disebutkan oleh beliau Al-Barbahari kalau kita memilih yang lain melampaui al hak dengan berbagai macam tendensi-tendensi yang ada menyebabkan kita akan masuk dalam neraka.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 Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Hendaklah waspada, berhati-hati orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah dunia, fitnah akhirat dan azab dunia, azab akhirat. Diancam dengan neraka barakallahu fikum bagi siapa saja yang berpaling dari al-haq setelah dia mendapatinya. Camkan baik-baik ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di yaumul qiyamah nanti. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka barang siapa yang berpaling dari zikirku, Al-Qur'an ya ikhwan. Al-haq, barang siapa yang berpaling dari al-haq, maka di dunia ini dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ma'isyah bengkak. Sempit kehidupannya. Dan kelak di hari kiamat nanti kami akan bangkitkan dia, akan kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Dia mengatakan, wahai Robku, kenapa engkau bangkitkan aku, kumpulkan aku di padang mahsyar dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat. Allah mengatakan, demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, lalu kamu lupakan ia, maka begitu pula pada hari ini kamu ditinggalkan, di, diabaikan. Barakallahu fikum. Ancaman-ancaman yang sangat keras. Barakallahu fikum. Kemudian azakumullah diingatkan kembali. Ya, harus terus diingatkan. Ucapan Al-Barbahari rahimahullah, fatasquta finnar itu adalah ghayatuh Seseorang yang berpaling dari pemahaman salaf, ujung-ujungnya nanti bisa masuk dalam neraka. Diancam dengan neraka. Paham dong? Tidak semua orang yang menyelisihi pemahaman salaf dikatakan kafir dalam neraka. Ada perinciannya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan berulang-ulang. Yang namanya mukhalafah as-salaf, menyelisihi salaf, macam-macam. Yang menyimpang ada mukhalafah eh, allati tuaddi ilal bid'ah, ada mukhalafah tuaddi ilal fusuq, ada mukhalafah tuaddi ilal kufur. Menyelisih salaf menjerumuskan pelakunya kepada kebid'ahan. Menyelisih salaf menjerumuskan pelakunya kepada kefasikan. Menyelisih salaf menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran. Ima kufur, ima bid'ah, ima kefasikan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak semua dikatakan kafir, tidak semua dinyatakan finar, tapi yang diinginkan adalah ini ancamannya. Ancaman bagi siapa saja yang berpaling dari al-haq, berpaling dari pemahaman salaf dan ujung-ujungnya nanti bisa membuat pelakunya masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Hadza wadih, wa harus dirinci dan dijabarkan supaya jangan sampai orang salah dalam memahami ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Wal-Barbahari imam, seorang imam besar pada masanya barakallahu Maka ucapan-ucapan beliau harus dikasih mahmal tayyib, dikasih pada pengertian, pengertian dan makna mana yang bagus yang tepat dengan rincian-rincian tersebut. Sallallahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Dari sini khana fitina azakumullah dengan prinsip ini, kita akan bisa memiliki sebuah barometer, sebuah mikyas, sebuah mi'yar dalam menilai sesuatu. Barakallahu fikum. Ketika ada seseorang yang lebih mendahulukan akalnya daripada Quran dan Sunnah, kamu katakan hada dolal. Sesat. Ada sebagian pihak yang lebih mengutamakan hawa nafsunya lebih mengutamakan adat istiadatnya daripada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ada bolal. Penyimpangan barakallah. Ada seseorang yang lebih mengutamakan syekhnya, gurunya daripada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ada bolal. kata. Demikian seterusnya BArakallah. fikum antum kiaskan. Apa saja dan siapa saja yang menyelisih prinsip tadi Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka itu merupakan tanda-tanda penyimpangan dia, tanda-tanda kesesatan dia barakallahu fikum. Mungkin kepada kekufuran, mungkin kepada kebid'ahan, mungkin kepada kemaksiatan. Barakallahu fikum. Setelah itu Setelah itu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya keluar dari jalannya keluar dari jalur al-haq itu ada dua macam. Jadi setelah beliau menjelaskan prinsip-prinsip ahlul sunnah mewaspat tahzir kepada bid'ah dan ahlul bid'ah lalu beliau memberikan wasiat yang sangat mulia kepada kita tentang prinsip yang harus kita miliki terkait dengan akhbar, khobar yang muncul di zaman kita terkait dengan ucapan-ucapan orang zaman kita. Dan belum mengingatkan supaya jangan sampai kita berpaling dari al-haq tadi. belum menerangkan setelah itu bahwasanya keluar dari jalur kebenaran itu ada dua macam. Ada dua macam barakallahu ini harus diwaspadai dan dicermati supaya kita selamat dari ini semuanya insyaallah taala. Kita akan kaji pada kesempatan yang berikutnya saja supaya penjabarannya lebih leluasa, tidak memikirkan waktu yang sempit. Wallahu taala alam bisawab wa hadza kafi. Dipegangi baik-baik prinsip-prinsip yang telah dijelaskan tadi oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Naktafi Huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Tafadhalu hafizakumullah.